bang, ya sih bang. Warak gendeng ini. Lo, mana Diki? Hei, lo kasih dulu lah. Mana nih? Lo, nanti Kalau kalau kembali ya, yes. <laughs> Kacau. Oh, Mat. Bejut kebentuk. Oh. Langsung buka lawangnya, Mat. Dededek. Iya. Oh, lawan. Malas. Ada orang Mas. Hai guys. Nah. Halo. Uh, siang ya. menjelang sore hari ini kita lagi oh. break di backstage. Oke. Jadi jadi aku harus ngomong dengan cara dengan cara aku sendiri. Oh, arah Dan di sini ada ya? salah satu, oh bukan, salah satu, salah dua. Iya. Yeah. Sebelah kiri teh. Dua. Seret. salah empat dong, karena aku hitung dua. Ah, satu, dua, tiga. Nah, dan sebelah situ ada Adi. Eh. Aku bintang ah. tamunya loh. Iya loh. Ah, uh, Ibu ya, Ani, dua ini backing vokalnya. Ibu Ani gimana? Uh, pena, uh, menurut penanggapan Anda tentang acara uh, nanti malam dari tumpuk ya, Pak. Oh, nanti kan saja saya malam ya. Betul. kira-kira saya Oke. Okay. Pokoknya backing, backing vokal, backing vokal. Oke. Kesehatan. Oh, iya. Pokoknya nanti kalau ada nyanyi menurut akan saksi itu saya. Oh iya. ya. Oke guys, kalian ada salah satu lagu yang paling hits ya. banget untuk ya. para trio Backs. Low. Hey, hey, hey, para trio backing. Apa itu? Backing. Iya, iya, iya. Low. Hebat. Hebat, hebat. Hebat sekali suaranya merdu. Itu dari suara hiu. Mendandani Rai alias Pride bersama makeover Dani Deno. Oh, iya, iya. oh iya Deno Deno. Denos. Betaria Sonata. <laughs> Iki guys, dandane dipelur. Oh, oh, pelur. ambek opo yo? Koyo aku eh. Pondasi. Yo. Foundation ta pondasi ji? Jenis. Eh, pondasi. Pondasi. Pondasi di pape. Oh, iki arune iki. Eh, pat iki wangi yo. Lho. Lho. Eh, hebat iki lho. Iku sapa iku? ini transparan tolong tolong nah ah. itu baru turut tiga mana mana dulu nah hei mana hei mana mana mana gus gol lu mana Gus ayo mana mana mana kamu bang Len kamu ada di situ yo yo untuk lagu balik badan kita buat goyang TikTok. Iya. Yeah. untuk bakapan Aku balik panas Loh yo Ira lagi Loh Loh Loh Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam cepat cepat itu kare mana itu tadi bogek balik badan war mengujang lol lol eh ini lah balik badan emang CCTV goyang lagu balik badan ini ya eh Rudi eh, ini iku lho kajuri kate joget ya, ya. Pak Juri, ya Pak Juri. balik badan. Balik badan. Iya. Aku balik oh, badan. Ya mau goyang nogeng. <laughs> oh, rupanya tidak jadi. Oh, tidak jadi sana. Tidak bisa. <laughs> Halo, seragam anyar guys. Lo, ya. sampai leleh. Iya. Iya. Ayo goyang perut. Lah. <laughs> Ada tuh. sun, Oke. Oke. Abu, kuaman Sopo iku? Panci Mojo Sari, Mas. kuaman Cinglung. <laughs> Cinglung. Cinglung. Cinglung. Cino. Seragam Cino ya. Cino, Orient. Orient. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Kamu pakai topi tadi, Pak? Kaosan aku kaos. Iya, nanti saya beli. Kaosan kamu, Pak. Hotel men tapi men. Sementara pakai topi kernet saja ini. Iya. iya. Topi anduk, Mas. Soro. Bapak kurut ah. Ini darah namburi aku, Mas keren